Ini problem, makanya kalau baleni malah kayak kena kepengen ngalim fikih supaya ora sektarian, ora asobia. Lafat Quran sing muta mutaadena. Misalnya alha itu dari apa? Meng menjadikan lupa. ya menjadikan lupa dari apa? Dari Allah. Sekarang ada orang tertentu yang seperti itu tidak menjadikan lupa ya sudah khusus dia nggak masalah. Mulane masyur misalnya di Jawa Tengah nyuwun sewu ya ada saja orang Toriko soleh yang kita hormati bersama tapi kadang main orjen rasa buat tiru orjen halal aku niru iku iku pas main orjen eling pangeran aku eling eling sopo kan mahal kok pena nak no, dekne halal terus nak aku haram orang ngono kelakuan sing masalah masalahnya kelakuan ini memang nyata itu senyata nyatanya jadi saya minta hukum seperti ini itu pasti nggak sama setiap individu pasti tidak tidak sama. Kalau balik ini malah ya. Alha yulhi ilhaan. Maknanya no songko opo. Sehingga alat musik disebut alat malahi. Alat sing no. Oke, taruhan pertama haram. Saya ulang lagi, taruhan pertama haram. Tapi kowe wani no beberapa wong soleh sing mengaran semen solawat terus ra unsur pornografi, ra unsur lanang wedok, Terus ada orang asik yang pangeran nganti nangis. Banyak itu tarian-tarian sufi yang orang krungu nangis padahal ada nih, sehingga dari alat orjen nganggo terbangan wong itu nganti kupingnya ditutupi mergo kala katong gak karu-karuan misalnya. Ya wis koyo ngono-ngono iku wis ora usah komen nggih sembuh sekare pangeran. Ya sing kok cocokan ning akhirat sing bus warga sapa. Ini masalah ya, masalah fikih ya. Makanya hati-hati ya. Jadi Imam Ghazali itu e, mendeskripsikan begini, harta. Harta itu takasur itu alha. Ya alha itu siapa? Karena nanti kalau kamu fatwa orang Islam hanya punya kecukupan sehari demi sehari, nanti kamu meruntuhkan kekuatan Islam yaitu wong rano haji, gak ono nopo? Zakat, gak ono jihad nglawan non muslim sing harbi. Itu dari Imam Ghazali wa huwa fi ghayatil kubhi fatwa itu sangat-sangat buruk. Mergo ini ngerubono Islam. Sekarang wong sak donya bangga mbek Islam mergo haji itu di atas Vatikan. Gara-gara wong di faham zuhud wong sak donya ora kelar haji wong duwe satu, satu sewu, Wis sesuk golek-golek meneh. Berdinggo golek-golek. Hancur Islam. Makanya kata Imam Ghazali, Nabi itu ya zuhud, tapi nyatanya Nabi haji. Ketika haji Nabi memberi hadiah 100 unta untuk Ka'bah. Saiki wong ngekei unta 100 itu melarat akhirnya. Apa suge, suge. Tapi Nabi sering gak dahar nganti diganjel watu. Iku melarat ta suge? Melarat. yang niru melarat terus keterusan, gak tahu kelar kaji. Sing suge gak gelem leren. Ya wis mulane jadi wong alim fatwa itu gak konsisten gara-gara ya memang seperti itu. Itu kondisi real dalam sejarah Islam. Nak cara kula saged kok. Kula nu nglampahi niku wis saged. Ya wow, misalnya nak nggo kepentingan agama kita loyal, nak nggo pribadi sak kadare tetap saged. Sing penting kula ngeleng ngelingno jenengan ojo geman gawe hukum. Nggih kula wau ngaji sore mau eling. Hukummu sing gak eksplisit disebut Quran iku wong ora oleh kecangkeman. Piye-piye hukum ngatas nama no Allah Subhanahu wa taala. Kados kula ngaji si sore wau wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadib hada halal wa hada haram. Ujung-ujunge li taftaru ala wahil saya Saiki misalnya wong Islam mbok kon melarat. Jubule sing wong kafir suge, wong fasik suge, Wong salat buruh wong ra salat. Wong tukang ngaji buruh wong germo mergo sing duwe du duwe. Wong Islam buruh wong non muslim. Melihat kenyataan seperti ini fatwa ngajak melarat tuh buruk sekali, nggih mboten? Kalau baleni malih, wong Islam mbok fatwani mbok kon melarat. Engko akhirnya wong Islam buruh non muslim, sing solat buruh wong ora sholat. Sing anti zina kudu buruh penggawean ning nggon prostitusi. Mau hanya cari makan, kacau kan dunia. Tapi kowe fatwa misalnya wong Islam kudu sugih ini. ngene kira wong Islam do koruptor menghalalkan segala cara. Mergo ana fatwa dikongkon sugih. Sing bener ya dimbarno. Mbarno ben karek totalan guri. Tapi apapun itu, kita sebagai fakih, sebagai ahli fakih harus mendeskripsikan hukum seperti saya ini, harus diomongkan. Mulane ana cerita ada ulama yang dia fatwa itu syarat saya ngiringakno hisab iku melarat. Amin ngomong ngono terus. Tapi kebetulan dia orang soleh. Ngipi ketemu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman lungguh ning sana raja, bojone wakeh ambek bangun Baitul Maqdis. Terus dekne wong melarat, Arab- arep dikeki wong jadi problem. Ki nang terusno fatwamu. Sing aku sugih bangun Baitul Maqdis, kowe melarat mikir awakmu ngel-ngel wong, terus lem berjuang kapan? tangi turu pidato pidatone fatwa kami cabut <laughs> karena ini memang fatwa itu seperti itu memang resiko fatwa itu resiko makanya saya tadi ngomong kau usah ora usah kecangkeman muni sing apik wong Islam piye wong ilmu pas-pasan wae. Mesti kok ditaftaru ala wahil. Kati pasti kamu bohong. Nah, soal kamu milih zuhud ya pilih wae tapi ora usah jadi fatwa. Fatwa itu kan jadi gerakan. Kalau ingin zuhud ya zuhud saja, ada usah difatwakan secara nopo masal. Karena kalau ini masif, nanti orang Islam melarat semua, tidak ada yang haji, tidak ada yang jihad, tidak ada yang macam-macam. Mulane terus kedua begini, ini yang sering salah paham ya masyarakat Islam ya. hati kiai iku nak diundang wong suge, iku atuk teko nak gak ono udur. Tapi nak diundang urunan iku malah rawan masalah. Misalnya begini ya, saya ini diundang pengajian di masjid. Terus masjid itu punya kas 100 juta. Juga, tak bayang masjid juga. Terus karena saya diundang di situ disangoni rong juta. Pertanyaannya adalah uang yang diwakafkan untuk masjid itu sah enggak untuk sanggup mubalek? Ayo sapa sing wani muni halal? Bayangane wong ngamaling masjid itu jadi keramik, jadi alat go jadi dadi bareng disangokno mubalek. Omah tukokno gelang mbek itu kono gelang. Ndak uang yang diwakofkan di masjid, sah enggak untuk sangunya? Mubalik. Kan secara fikih kan masih ada perta pertanyaan. Dua misalnya begini, ada pengajian door to door. Ana wong ra niat urun, berhubung diparani panitia terus urun 10.000. Ana wong melarat duit 20.000 apa digo blonjo berhubung diparani panitia diurunno. Ini kan uang-uang yang akumulasi sekian, yang ada yang halal murni karena orangnya mampu, ada yang halal masalah karena yang memberi karena malu mergoti parani pani. Beda dengan misalnya gini, aku disenangi Zaid, Zaid ini kaya, duit dewi, paling banter kan subhat, tapi kan uangnya dia, paling banter nyangoni saya itu subhat umpomo yang rodok beling. Makanya sirinya, kenapa dulu Nabi itu akrab sekali sama Abu Bakar Umar. Nah, Abu Bakar tu kaya, Umar kaya, kelas menengah, Utsman kaya raya. Karena kalau Abu Bakar ngasih Nabi itu pasti duit luwian, nggak ganggu kebutuhan keluar. Tapi nak Nabi dikai wong fakir rong pulau itu duit bersejarah, iku sesuk iku iso tuku beras, duit primer. Paham ya? Mulane jogeman suudon mbek kiai kena apa sih kiai iku luwih parek wong sugih. Nak masalah ngamal iku lancen hati kiai para wong perkara ini duit sih tidak nong suga potensi halalnya tinggi karena paling enggak enggak enggak kebutuhan pokok keluarga tapi nak aku para wong melarat sing urusan uang loh jika ide orang pulau ewu jatah anak sekolah jatah tuku belanja sesuk berarti aku ngambil sesuatu yang primer padahal aku butuhanku sekunder misalnya aku sedih mobil kadang gue tuku aksesoris kan naif kan wong melarat ngekei duit sing taruhane gue beras dikekno kiai sing selerane wes sekunder sing gak pen penting. Makanya kenapa Nabi itu akrabnya sama Abu Bakar, Umar, Utsman kalau masalah amal. Lah akrab Bilal, Abu Hurairah yo ya Nabi sing posisi ngekei. Tapi ora tahu kena tarian iki. Nah ini penting saya fatwakan. Misalnya begini ya. Misalnya saya punya pondok, santri itu misalnya berapa? Saya sering ngomong, sing ramah purun ra urun, tapi nak di dhuwit ya urun kuwi iling-ilingan ben berjuang. Itu cara Allah tertib. Sing urun sing mampu ya urun, sing ra mampu ya ra urun. Tapi cara pondok modern, mampu ra mampu wajib urun seragam. Nak cara agama aneh, uang ra mampu jenenge mustahil <laughs> berantuk. Berantuk je wajib no urun. Paham ya? <laughs> Kok aneh, kowe hukum konti. Cara pondok modern, melarat ra melarat kan urune padha. Jare tertib ngono. Cara hukum mana tertib wong melarat jadi mustahik. Mustahik berhak meneri. Malah mbok wajibno. Urun. Lah ini masalah. Makanya seorang fakih ya harus ngomong terus seperti saya ini. Saya ulang lagi ya. Kenapa Nabi itu nerima amalnya Abu Bakar, Utsman, Umar? Karena berapapun yang dikasihkan Nabi pasti keluarganya itu aman karena mesti luwian. Itu disebut yas'alunaka nakamada yunfikun kulil afu. Afu itu luwi luwi ya. Tapi misalnya Nabi kok nompo duit kok Bilal saya ketahui itu duit dramatis, duit jatah, jatah mangan, jatah pokoknya dramatis. Begitu juga menyangkut manggil santri. Saya sebagai kiai aku roh rasanya tenan. Misalnya saya kiai, rontok engkek. Kadang aku nyeluk ruhin, tak kon noto taman. Wah tamanku kok elek, ruhin tak kon moro. Hin sesuk nenggonku. Nggih Gus, siap. Mergo aku dianggap kiai ini, dianggap dalan menuju swarga. Padahal ruh ini wong melarat, nak hari itu nggak kerja anak mangan. Karena khidmat saya anak mangan mergo kerja ning Padahal aku wis bakasane selera, mau terima kon noto Tamat. Mulane sekali kiai ngongkon santri melarat kok gak lomo itu haram besar karena kecuali aku genteni uang kerjanya dia misalnya biasa untuk saya tak genti. Kalau ndak ini saya dosa besar karena demi barang nggak wajib no santri ku ninggalkan barang sing wajib. Podo-podo ngono atau nyelok santri sing wis sugih. ngegonku. nggonku. Mergo apa? Lali gak ngekek dhuwit bojone, gue nggo ATM, sesuai ora masalah. Tapi nak sing melarat-melarat kan lali. Kan. Ora lali ya masalah pemenang. Lali. Tapi wong udah ora iso ngaji, angger ana kiai sering nimbali wong sugih, jare kiai parke wong sugih nek melarat mo. Lha melarat digo celu celuan malah hancur lebur. Kita latih khusnudon, maksudnya kita latih. Ben wong ndek utek khusnudon. Paham ya? Dadi wong kudu ana mikire. Mulane kiai-kiai alim jarang nyeluk santrine melarat. Perkara ini mesti ana kebutuhan primer yang ditinggal ditinggal. Iku sirine karena apa Rasulullah iku seneng sahabat fakir tapi tetep akrab ya Abu Bakar, Utsman, Umar karena ini kelas meneng menengah nak ono fatwa alha kados alha kumut kas takasur iku mesti wong ra saleh mergo nak wong soleh takasurul amwal iku kanggo maslahate jihad Mana dari Imam Ghazali, kue rasa fatwa zuhud terbuka, anaknya fatwa zuhud terbuka, nganti wong Islam mau duwe kifayat yaumin biyaumin, engkau rano haji, rano zakat, rano uang, kanggo nglawan non Muslim sing harbi. yu yu'addi dalika ila sukutil haji wa zakati wal kafaroh al maliyah. Terus dari Imam Buzali menutup badalika fi ghayatil kubhi. Itu buruk sekali. Terus kata Imam Buzali kedua, semua nabi itu panutan dan Allah cerita nabi kere lengkap ono nabi Ayub, nabi sugeh ono kaya nabi Sulaiman, nabi Dawud. Wong soleh sing diceritakno Allah wae ana sing melarat ono sing sugih kowe kok membatasi seakan-akan sing soleh syaratnya kudu melarat. Kok kecangkeman banget menyangkut alat malahi, kula lah keyakinan kula nganti sakniki alat malahi ku haram. Cara santri kula main gitar kita ya haram. Tapi kita sebagai wong alim tuh menyisakan satu satu apa ya, satu empati mbek wong-wong tasawuf sing isane isek nak nganggo alat apa? musik. Dan itu pernah dilakukan Jalaluddin Rumi, banyaklah dalam satu khat satu khat sufia. Bahkan kitab Imriti Dewi nyontok wong asing mbek pangeran wong main gitar. Ya, lucu kitab Imriti. Fa usribat makna domi risani fa uribat bil bilhani bil alhani. Alhani nagomatul autar nyanyian sing mergo metik nopo Gitar. Terus ketika Abu Musa al-Asari ku suarane api Suarane api jari kanji Nabi, "U'tiya mismaron min mazamiri ali Dawud." neu koyok main seruling, koyok serulingnya Nabi Dawud. Lah saiki nak alat suling haram berarti Nabi nyontono barang apik mbek barang haram. Iku jari ulama-ulama sufi sing bela nak ana kemungkinan alat malahi iku. Tapi rasmu awas kena bariki main musik dosa tetep. Aku ngaramno sebagai gurune sampean. Cuma iki mau cerita. Kowe yakin haram, ora usah kecangkeman komentari wong sufi sing nak main iku terus eling pangeran. Lah kowe nak main eling opo? Kan ngalekno utang iku gak eling pangeran iku. Iku wong pelarian niku napa? Paham ya? Dadi wong kudu mikir. Ini penting kalau aturno, dadi wong kudu mikir, pokoke agama iku kudu dipikir. Ya ana alhaqumut mutakasur. tapi ya ana ayat wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Kayak nak berjuang gelem ra gelem no bi am walikum nglibatno donya. Lah nek saiki wong rawleh di donya berarti ra iso berjuang. Ya wis ngono. Dadi nek maca Quran iku yo kabeh aja kok men ngumpul donya. Aku wedi ayat al-hakumut takasur. Yo ya kita sebagai wong soleh, wong Islam kabeh aku yakin soleh. Orang arah al-hakumut takasur. Nyatane masjid sa Indonesia aduh dadi tanpa disumbang pemerintah. Mergo ya ana sing duwe dhuwit. Wes kira usah risi, pokoke biasa mawon. eleng-eleng ya. Terus kita niku menyisakan untuk satu hatus sufiyah rindune wong tasawuf tasawuf mbek pangeran tiang-tiang sufi terutama ya min muqaddimihim niku Jalaluddin sinten Arumi itu sono tarian marawis macam-macam iku pancen yo isek tenan mbek pangeran Kowe wani ngaramno wong sekramat sinten Jalaluddin sinten Arumi ora wani kono kono main musik dadi wali ke main musik dadi setan <laughs> Wong atine beda napa atine napa Lu Jalaluddin Rumi ora wali piye Kulo nu eling terus banyak ceritane beliau. Dekne iku apa mati, Murid iku do nangis. Nguamu. Masyur. Kalian tuh murid yang bodoh. Lama sekali saya menderita berpisah dengan Allah. Lama sekali saya tersiksa dengan keterusan dengan kekasihku Allah. Pas aku apa ketemu ke malah nangis, murid telek, murid goblok. Ayo nang donari, pesta karena guru kamu mau ketemu Allah. Biar gitu jajal? Akhirnya terus nyanyi-nyanyi terus jalutin kapundhut, mlane masyur. Hari kematian adalah hari pestaku, hari terbaikku. Kanjeng Nabi nak dungo kan wa khairu yaman yauman kafi Jadikan hari kematianku adalah hari terbaik. Kue apa nyongsong hari terbaik ada nangis. Oh celek, hari terbaik dia mbok songsong dengan Jalur terumi sopan ngapain mati seneng matur nuwun Gusti ini hari-hari yang saya tunggu saya lama tersiksa dengan keterpisahan ini lah nak ngono kayak main musik lah Nak makomem bama hmm, cara Mbah Makhrus ngono dhisik. Anake betul delok musik bawa iki ceritane Gus Imam putrane Mbah Makhrus. Gak apa-apa kene delok musik, asal apal sahih Muslim. <laughs> Wah, delok ngono ku apal sahih Muslim. <laughs> Perkarane ya ada orang-orang tertentu sing wis musik ora ono pengaruhe. Ya mergo wis uripe wis Ya mau wis nahomatul autar fa'u syirbat no. Bilhani bin lawa alhani. Lan kula suwun wis pokoke masalah alat musik wis kita kudu yakin haram. Kula lah keyakinan kula haram. saat piye sakniki niku ono wong eling pangeran. Tapi nak ono wong tertentu sing ora kuwe ana tambahane sing ora kuwe. ono <laughs> wong tertentu sing ora kuwe. Yo tak baleni ono wong tertentu sing ora kuwe. Misalnya ono mursid terkenal kok main organ sing ora kuwe ana tambahane yo. Iku wis aja no, Iso wae dekne malah asik eling nopo Pangeran. Mergo wau piye-piye Nabi nate dawuh ngomentari Abu Musa Al-Asy'ari laqad utiya mismaron min mazamiri ahli Dawud. Berarti kayak misalnya ngaramno seruling berarti ngaramno Nabi Dawud. Yo ngaramno tasbih Nabi wong maca Quran apik ku dipadakno e wong main seruling. Tapi kowe aja muni halal wong kowe nak main seruling terus eling macem-macem. Yo ya ora usah muni halal, yo ya pokoke muni ra roh kok biasane. Kan ya biasane yo ya wis ra roh. Oh <laughs> biasa ra roh nek muni halal apa? Haram. no wae adat gak roh terus no wae. Jadi biasa wae ora usah fatwa, napa ora usah napa? Fatwa. Ya dadi ngaji iku macam-macam. Mulane kula suwun soal masalah fatwa niku sensitif ya. Kok kula ngertos sangat ada ulama top ahli toriko, nggih kadang kula roh nggih main urgent. Nggih wonten beberapa solawatan sing aran semene iku apik, ya wong malah ngrungokno solawat itu. Macem-macem. Nah, sing penting ora kue, nak tetap tak haram. Karena potensi baiknya itu nggak ada. Di husnudoni piye wae ora ono, tetep iku pelarian wis. Lah iku alat malahi tenan. Bagi Anda itu benar-benar alat napa? Malahi. Artinya melupakan Anda dari Tuhan.